بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم Kemarin kita telah mempelajari salah satu hukum dari hukum-hukum al waqii yaitu apa Hasan? Al-fasid yang secara istilah intinya bagaimana Abu Mujahid yang tidak tercapai maksud dari diadakannya atau dilakukannya ibadah atau akad tersebut. Untuk suatu ibadah yang fasik maka apakah kewajiban bisa gugur? Lebih suatu kewajiban atau suatu tanggungan tidak akan gugur dengannya. Demikian pula tuntutan tidak akan jatuh dikarenakan perbuatan yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan tidak diterima, yaitu fasik. Contoh suatu ibadah yang fasik apa Abdurrahman? dalam nah, sholat sebelum masuk waktunya. Ada pun akad dikatakan fasid itu bagaimana? Apa Muhammad? Nah, ya, Babila tujuan dari akad tersebut tidak tercapai yang dimaksudkan dari akad tidak bisa dihasilkan. Nah, seperti jual beli yang fasid adalah jual beli yang akhirnya dampak berupa perpindahan milik tidak ada. Contohnya jual beli yang fasid itu yang bagaimana? Pindah majhul yang tidak diketahui wujudnya. Nah, aku menjual ikan yang ada di kolam ini misalnya tidak diketahui berapa ikannya. Ya, banyak atau sedikit dan seterusnya. Baik. Kemudian kemarin kita membahas satu kaidah berhubungan dengan fasid dan haram. Kaitannya bagaimana antara fasid dan haram hubungannya bagaimana? Semua ibadah atau akad yang fasid itu mesti haram. Nam namun tidak semua yang haram itu fasid. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Syekh berhubungan dengan fasid. Qala rahimahullah wal fasidu wal batinu bimakna wahid illa fi mawdi'in Ya fasid dan batin itu maknanya satu. Dan ini merupakan pendapat jumhur usuliyin Alhamdulillah Bahwasanya fasid dan batin itu sama maknanya. Atau dengan kata lain bersinonim. Tayyib yang menyelesaikan hal ini Abu Hanifah Dia menyatakan bahwasanya Antara fasik dan batin itu berbeda Namun pendapat beliau pendapat yang maju Illa fi mawdi'ain kecuali pada dua tempat di mana fasik dan batin dibedakan. Al-awwal yang pertama fil ihram فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وقع فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام Keadaan yang pertama di mana ulama usul membedakan antara dalil yaitu pada permasalahan ihram. Karena menurut mereka, ya mereka membedakan kalau fasih yaitu mawadi'a fihi qabla eh, al-muhrimu qabla tahallul awal. Ini hajinya fasih, hajinya rusak. yaitu haji atau ihram yang seorang muhrim ikhwanillah melakukan wakaf padanya yaitu melakukan jima sebelum terjadinya tahanun awal maka disebut dengan istilah mereka hajinya fasid misalnya ketika seorang laki-laki mengilat di musdalifah mabit Dia menjimai istrinya tersebut di Musdalifah, maka dikatakan hajinya fasil. Kalau dia demikian bukan berarti kemudian dia ya langsung boleh pulang. Tetap dia masih dikenai kewajiban dia itu untuk meneruskan hajinya. Jadi dia meneruskan manasik haji tersebut. Jadi semua ya amalan-amalan haji tetap harus dia teruskan. Ini haji yang fasik. Dalam keadaan demikian, dia masih dituntut untuk mengkontok pada tahun yang akan datang. Kenapa? Karena haji dia pada tahun tersebut fasik, sehingga wajib untuk mengkontoknya. Nah, ini suatu dikatakan fasid tapi tidak batal. Kenapa di sini disebut fasid? Karena hasilnya rusak tapi tidak batal. Karena kalau batal berarti langsung berhenti, langsung selesai. Ini maknanya. Maka para ulama usuliyun menggunakan istilah fasid pada keadaan seperti ini yaitu pada keadaan ihram. Sehingga pada ihram ikhwanillah keadaan yang hajinya fasid itu tetap dia harus menempuh apa-apa yang dilakukan seperti orang yang hajinya sahih sampai selesai tidak boleh keluar. Ini salah satu kekhususan ibadah haji. Nah, jadi tetap dia harus meneruskan ya manasik hajinya sampai selesai. Nah, karena itulah ya sangat fatal kalau seseorang melakukan yang demikian pada hajinya. Maka hendaknya betul-betul berhati-hati bagi orang-orang yang berhaji bersama keluarga. Kemudian dikatakan batil bagaimana martad dafihil Islam seorang yang murtad pada hajinya ya pada saat ihram dia murtad kalau sudah murtad ya agak perlu teruskan tidak pulang sana. Ya kalau ketahuan ya pemerintah kaum muslimin diminta tobat gak mau ya sudah bunuh. Tidak perlu dia meneruskan. Paham? Walaupun sebelum tahalul awal atau bahkan ya sesudah tahalul dan seterusnya tetap. Ya ini namanya hatinya batil. Ini dibedakan ketika ihram yang fasid keadaan seorang yang melakukan jima sebelum tahalul awal dikatakan hajinya batin kalau dia murtad. Nah, maknanya apa? Kalau fasid dia masih harus meneruskan. Tapi di tahun yang akan datang dia mengkodok. Tapi kalau batil ya langsung terputus di situ batal hajinya, ya contohnya murtad namanya murtad ya tidak perlu meneruskan man dari dinahu siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah setelah diminta bertobat dan tidak Keadaan yang kedua Asani fin nikah Keadaan yang kedua Pada permasalahan nikah Farraqu bainahuma ya, Para ulama membedakan antara Batil dan fasik Bi anna al-fasida Makhtalaka al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali wal batil ma ajma'u ala butlanihi kanikahil mu'taddah Jadi pada permasalahan nikah dibedakan antara fasid dan batil. Kalau fasid itu bagaimana? Yaitu fasid dinamakan nikah itu fasid, yaitu pada apa-apa yang para ulama berselisih tentang kerusakannya, tentang ya kerusakan nikah tersebut. Seperti misalnya nikah tanpa wali. Ini para ulama berselisih kepada kita. Kalau nikah tanpa wali ini sah atau tidak? Ini terjadi perselisihan maka dinamakan nikahnya fasid. Tapi kalau batil ini dibawa pada suatu pernikahan akhwanifillah yang para ulama telah berijma tentang kebatilannya. Seperti nikahnya seorang wanita yang sedang muktadah. Wanita muktadah yaitu sedang pada masa iddah. Misalnya seorang wanita dicerai oleh suaminya. Ya, dengan cerai pertama atau talak pertama. Ya, seminggu setelah perceraian tiba-tiba dia nikah dengan laki-laki lain. Ini nikahnya dinamakan apa? Nikah batin. Tidak sah sama sekali. Ijma para ulama nikah yang demikian batin. Baik. Karena dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau seorang nikah tanpa wali, ini dinamakan nikahnya fasid. Kenapa? Karena tentang kefasidannya para ulama berselisih sehingga diistilahkan dengan nikah fasid nikahnya rusak ya sama kedua-duanya ikhwanifillah yang tidak sah tidak sah cuman dibedakan dari sisi istilah saja Taib nikah tanpa wali yang tidak sah Ya pada kondisi umum tentunya Tanpa melihat kita kondisi darurat Kemudian nikah yang batin itu juga tidak sah. cuma kalau batin memang betul-betul terjadi ijma di kalangan para ulama tentang kebatinan nikah tersebut. Nah, jadi ini dua keadaan di mana para ulama membedakan. Taib dan yang jelas apa ya, fasid dengan batin itu dari segi pengusaha cuma beberapa, beberapa, pada beberapa furu saja ya sedikit dibedakan terutama tadi untuk masalah ihram dan di sana sebagaimana dulu telah kita sebutkan ada beberapa ahkam wad'iyah yang lain yang berupa asbab illah kemudian mawani dan syurut Insyaallah taala kami kita membahas pembahasan tersebut kita akhirkan pada kitab lebih luas Baik, agar tidak membuat beban ya membuat beban karena pembahasannya lebih ya lebih rumit daripada apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Cuma sebelum kita masuk pada bab berikutnya ada perkara yang perlu kita ketahui yaitu perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wat'iyah itu apa? Ini yang penting. Baik, apa perbedaan antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wat'iyah? Baik, perbedaan yang paling mudah Khalifillah yang pertama yaitu bahwasanya ahkam taklifiyah itu berhubungan dengan si muslim itu sendiri ya berhubungan dengan pelakunya ini namanya akam ya maka dikatakan hada wajibun alaik ini wajib atasmu jadi berhubungan dengan pelaku ini wajib atasmu ini makro ini sunnah dan seterusnya ada pun ahkam wad'iyah ini yata'allaku bi amali berhubungan dengan amal yang dia lakukan. Baik. Ya? Dan ini merupakan perbedaan yang paling mudah untuk seseorang bisa memahami perbedaan antara taklifiyah dan waniyah. Ya, berhubungan dengan amal ini amalan yang batal, ini amalan yang rusak, ini amalan yang sahih, ini sebab-sebab suatu amalan, ini ya penghalang-penghalang suatu amalan. Paham? Kemudian perbedaan yang kedua Alhamdulillah Ahkam taklifiyah ini kembalinya kepada Al-amr wa nahi Perintah dan larangan dari Allah Sedangkan wat'iyah ini hubungannya dengan akhbar ya, Khobar Khobar dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah meletakkan tentang suatu amalan Apakah amalan ini sahih Atau amalan ini fasik atau amalan ini ya tidak lengkap surutnya dan seterusnya. Sisi yang lain dari perbedaan antara keduanya bahwasanya ahkam taklifiyah itu hubungannya dengan kudrah ini Sedangkan Fatihiyah tidak ada hubungannya dengan kudrah. Jadi untuk taklifnya dituntut adanya kudrah. Seorang ya sholat. Kalau dia tidak punya kudrah untuk sholat, ya tidak dituntut untuk melakukannya. Misalnya dia seorang gila, tidak mempunyai kudrah, tidak mempunyai kemampuan. Ini hubungannya dengan taklifiyah. Sedangkan buat iya ini tidak. Misalnya ya syurut, ya syarat seorang melakukan sholat harus masuk waktu. Ya masuknya waktu ini ya di luar kudrat seorang hamba. Tidak ada kemampuan seorang untuk mengatur waktu. Nah, namun ini mungkin ya untuk memahaminya lumayan sulit. Yang jelas perbedaannya pertama itu yang paling mudah, ya paling mudah dan insyaallah taala ya dengannya cukup bahwasanya ahkam taklifiyah ini berhubungan dengan muslim itu sendiri dengan pelakunya sehingga pelaku ini apakah mempunyai kudrah atau tidak mempunyai kemampuan atau tidak dan seterusnya itu hubungannya dengan ahkam taklifiyah sedangkan ahkam wad'iyah ini kembalinya kepada apa kembalinya kepada amalan kembalinya kepada amanah. Sehingga ya hubungannya dengan akhbar, dengan khabar khabar dari Allah. Hubungannya dengan akhbar. Allah tetapkan suatu amalan ya sahih. Allah tetapkan ya suatu amalan mempunyai syarat-syarat, mempunyai sebab-sebab dan penghalang-penghalang. Baik ini perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wad'iyah. Makanya nanti dalam permasalahan ahkam watiyah ketika tidak ada hubungannya dengan taklif maka Allah Subhanahu wa taala tetap bebankan ahkam watiyah pada perbuatan-perbuatan yang muncul dari orang yang bukan mukallaf. Misalnya seorang gila. Seorang gila ya dia melakukan pengerusakan di rumah orang. Ya dari sisi ahkam taklifiyah, ya dia tidak dosa. Ya tidak melakukan perkara yang dilarang. Ya tidak melakukan keharuman. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Orang gila. Tapi dari sisi ahkam wat'iyah dia wajib doman. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab kerusakan. Menjadi penyebab kerusakan. Maka tetap wali dari orang gila ini wajib mengganti yang menanggung ya ganti rugi atas pengerusakan yang dilakukan. Baik. Jadi kalau ahkam waknya yang dilihat adalah apa? Amalannya berarti ya kan? Terlepas dari pelakunya siapa? Apakah pelakunya orang gila, pelakunya ya eh, anak-anak, ataukah orang dewasa? ya tidak peduli. Kapan saja misalnya terjadi pengerusakan, dia menjadi penyebab pengrusak. Ya maka sendiri si ahkam waktunya dia terkena. Ya, menjadi penyebab ya wajib untuk mengganti. Baik. Namun dari sisi ahkam taklif ya tidak yang dilihat adalah orangnya. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah orang gila berarti tidak dosa. Oh yang melakukan ini orang dewasa dalam keadaan sadar ya balik akil maka terkena dia hukum taklifi yaitu dia telah terjatuh dalam perkara muharram paham Insya Allah taala ini dipahami Nah, Mungkin itu dulu. yang ada buat bab berikutnya. Insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas tentang pembagian ahkam ini sudah paham semua. Rahman Paham? Hah? Gimana? Baru itu dari Ahkam taklifiyah nah, kita mulai memang pembahasan pertama dari ahkam. Ya. Nanti di ya dilihat dari tempatnya atau ada rekaman ya, dari depan. Tapi pembahasan ya bahwasanya ahkam syariah itu terbagi jadi dua ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Kalau ahkam taklifiyah ada lima dan akawatiyah itu yang muktabar ada enam dan bercabang-cabang menjadi banyak. Dan sekarang baru kita ambil dua saja yang mudah yaitu fasid dan sahih. Ya. Ada pembahasan ilal, kemudian syukur asbab ini dirinci oleh ulama usul. Ya, insya Allah diambil pada kitab-kitab yang lebih ya luas dari kitab ini. Karena beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini memang ikhtisar dibuat ringkas sehingga kita pun tidak perlu kemudian memperluas. Cuman pada beberapa permasalahan yang memang butuh ditambahkan kita tambahkan. Ya, di antaranya tadi perbedaan agar kita semakin paham perbedaan antara ahkam taklifiyah dan wada'iyah. Baik, kita cukup sekian. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت